Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Tolong Pak Buat. Sakit kepala kok langgana. Pagi, aduh-aduh. Ya, Malam, yong-yong. Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah, nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55 dekat pohon pala, Medik lima lima hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik 55 produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Tunggu dulu. Tarikan tombakku. Kau pakailah pedangmu saja. Hmm, ya, aku akan melihat. Sepertinya, oh, oh, hilang. Kenapa tidak ada gerak sedikit pun di dedaunan semak-semak itu? Hah? Jika memang ada dua orang bersembunyi di kerumbul semak itu, Aku kira pasti setidak-tidaknya telingaku dari jarak dua tombak seperti ini dapat mendengar nafasnya, ataupun geraknya yang gelisah itu. Wah, setan. Apakah tadi aku melihat dua bayangan setan, ha? kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah aku Badan meriang ya prokol pak Hidung mampet pak prokol deh Sakit kepala lah prokol mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Pratisi Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Jadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agis. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuri sebagai Cempaka, Mogan sebagai perwira, dibantu oleh Kasdu, Wahyu, Mucus, dan Maher. Pembawa cerita, Neni Sumardi, Tuanku, karang tanah sebagaimana yang Tuanku tinggalkan dahulu sudah tidak ada lagi. Yang ada kini adalah tirani yang karamu. Kota Raja Sedana maksud Paman? Ah, benar Tuanku. Mereka akan berkumpul di kuil Siwa Agung di sebelah barat kota raja. Oh, mereka datang kembali, Kakang. Tenang sajalah di sini mereka tidak akan melihat kehadiran kalian di sini. Bagian dari kalian boleh kembali. Dan enam orang membantuku terus mencari. Tuan Raka mengharapkan setidak-tidaknya 20 anggota tongkat merah dapat kita tangkap hari ini. Dua orang buruan kita tadi harus kita dapatkan hari ini juga. Menyebar! Dua buruan kita masih tidak jauh dari tempat ini. Di luar daerah ini sudah terkepung dengan para prajurit. Jika mereka memang ke sana, keduanya sudah dapat diringkus oleh kelompok prajurit lainnya. Hah? menyebarlah kalian. Hmm. Gimana Raka? Ya, gimana Raka? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menemuinya. Aku kira jangan tuanku. Kita akan mengejutkannya. Dan jika sampai berita tentang kehadiran kita diketahui oleh Resi Amista, tentu urusannya akan menjadi runyam. Resi itu akan mempersiapkan diri lebih jauh lagi. Ya, Kau benar, Kacempaka. Selama ini, Resi Amista tidak berani mengganggu kita secara langsung. Itu karena ia merasa gentar dengan kekuatan suci yang bersemayam dalam tubuh kita. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Ah, paman berdua, iya. kami akan segera meninggalkan tempat ini. Kalian jagalah diri baik-baik. Uh, uh. Tuhan akan meninggalkan kami berdua di tempat ini? Uh, bukankah Tuhan dapat membantu menyelamatkan saya dengan mengusir mereka, Tuhan? Oh, tolonglah kami, Tuhan Kupurbaya. tolonglah. Kami tidak akan menjumpai mereka untuk saat ini. Tetapi, kami akan berusaha untuk menolong kalian. Pergunakanlah kesempatan saat mana mereka menjauhi tempat ini. Ah, awas, mereka sudah mulai mendekati tempat ini. Kita akan mencobanya kembali oleh Kebaya. Nah, Berita sudah semakin dekat. Sekarang saatnya. Mari. Oh, oh itu kan, itu di sana kan? Mundur, tangkap, ayo cepat dua orang yang ditangkap, ayo, tidak. Segera saja, prajurit-prajurit Garang Sedana di bawah pimpinan Kim Mandaraka. Meluru cepat mengejar dua sosok bayangan yang berlari ke arah semak-semak yang tidak jauh dari tempat mereka dan kemudian bersembunyi tidak bergerak lagi. Sementara itu enam orang prajurit Karang Sedana sudah tiba di tempat tersebut. darah tubuh kalian. Hah? Ayo, keluarlah. Hah? Kita bawa saja kalian dari brengsek. Ah, tunggu, tunggu dulu. Marikan tombakmu. Kau pakailah pedangmu saja. Hmm, ya. Aku akan melihat. Sepertinya, oh, oh, gila. Mengapa tidak ada gerak sedikit pun di dedaunan semak-semak itu? Hah? Jika memang ada dua orang bersembunyi di gerumbul semak itu, aku kira pasti setidak-tidaknya telingaku dari jarak dua tombak seperti ini dapat mendengar napasnya. Ataupun geraknya yang gelisah itu. Ah, setan! Apakah tadi aku melihat dua bayangan setan, ha? Ya! sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Tolong Pak buat sakit kepala kok langganan, ya, pagi aju-aju, malam yong yong siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Magic 55. Wah, <laughs> Magic 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip, Medic 55 Produksi Kalbe Farma. merasa sesak dadanya dengan perasaan takut, gelisah, dan penasaran, berteriak keras sambil melempar tombaknya ke arah gerumbul semak yang tidak terlalu luas. Ah, tidak ada gerakan apapun. Apakah mereka sudah lari? Tapi bagaimana itu mungkin? Umbul semak ini terputus oleh tanah rumput sesuatu yang cukup lama. Ah, kita tebas saja gumbul ini kakak Ah. Oh, semua iblis itu sudah lenyap menghilang. Ah, tidak ada sesuatu pun di dalam gumbul semak itu. Ah, bagaimana mungkin? Saya lihat dia masih kemari. Tidak tidak ada. Ayo, ayo, ayo. Kimandaraga membiarkan saja anak orang prajuritnya yang mulai menjadi tidak sabaran itu menerjang semak belukar, membacok sana sini. Sementara itu beberapa ratus tombak dari tempat tersebut. berhasil adik Purbaya. Kita telah terpisah jauh dari para prajurit yang mengejar dua pengemis tadi. Aji Halimuna benar-benar merupakan sikap kedewataan. Seperti yang dikatakan kekuatan agung itu. Aku benar-benar berterima kasih atas limpahan Aji yang tiada tara ini. Hei, itu ada dua orang berkuda menuju kemari. Mereka sudah melihat kita. Biarlah, kita tunggu saja. Kukira dia tidak akan mengenali kita dengan pakaian seperti ini. Dan lagi, mereka bukanlah prajurit Karang Sedana. Siapakah kalian berdua ini? Hmm? Rupanya kalian adalah dua orang pribumi Mengapa kalian mengenakan pakaian seperti itu? Kami adalah dua orang pembantu dari saudagar Cina dari kota Palasari di Galuh. Adakah tuan datang pada kami? Hmm. Kami datang dari tempat yang jauh. Dari dataran tinggi Parahyangan. Kami datang hendak berjumpa dengan penguasa Karang Sedana yang telah mengundang kami. Dapatkah engkau menunjukkan jalan ke Istana Karang Sedana? Kota raja terletak di sebelah barat sana. Tuan berdua sudah menuju ke arah yang tepat. Tuan akan tiba di kota raja setelah melalui dua buah desa. Oh, terima kasih anak muda. Engkau harus berhati-hati menjaga kekasihmu yang cantik itu. Keadaan di sekitar tempat ini kulihat tidak begitu aman. Terima kasih Tuan. Kami akan perhatikan nasihat Tuan. Oh, mari kakak, kita lanjutkan perjalanan kita. Hmm. Penguasa Karang Sedana. Oh, siapakah yang tengah dicarinya? Paman Raka Parumpang? Ataukah Resi Amista? Ah, entahlah. Kita akan dapat mengetahuinya segera. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mencari Aki Parang Pungkur berkeliling? Mencari kakek Mamang Kuraya? Ataukah kita kepada Ibu Gua Larang mencari berita tentang situasi di Karang Sedana? Kukira ada baiknya kita menunggu besok saja. Kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk mencoba memecahkan Aji Banyu Agung yang hingga saat ini belum juga dapat kita kuasai. Ya, mungkin nanti pada saatnya Entah itu besok atau lusa, kita memerlukannya. Sebaiknya, sekarang kita mencari tempat yang sunyi. Di tegalan sana. Iya, baiklah. kalian yang belum tidak salah. Kalian adalah dua orang remaja yang tidak dapat dipandang enteng. Kalian sangat menarik perhatian kakangku. Karena itu kakangku dan yang belum menunda urusan kami dengan penguasa Karang Sedana. Hmm. Siapakah sebenarnya kalian? Bukankah sudah kami jelaskan tadi bahwa kami adalah dua pembantu seorang saudagar Cina dari Palasari di Galuh? <laughs> Janganlah main-main dengan kami anak muda. Aku ini adalah Danyang Keling. Kami berdua di dataran tinggi Parhiangan dikenal sebagai dua bersaudara yang sangat disegani. <laughs> Siapakah kalian ini sesungguhnya? Ah, baiklah. Sebelum kami menjawab pertanyaan kalian, aku minta kalian menjawab dahulu pertanyaanku. Untuk apakah kalian bertemu dengan penguasa Karang Sedana? Hmm, kalian benar-benar anak muda yang bernyali harimau. Adik dan yang keling, cobalah gebrak anak itu. Aku ingin tahu sampai di mana kemampuannya. <laughs> Aku memang sudah tidak sabaran ketika mengintip dan melihat gerakan anak darah itu yang cukup lincah. <laughs> Agaknya telah salah alamat memberikan nasihat pada kalian untuk berhati-hati. Ah, sekarang jagalah serangan pertamaku ini. Awas Kacempaka, jangan mencari perkara. Apa maksudnya kekasihmu berkata begitu? Apakah maksudnya agar engkau tidak meneruskan perlawanan ini? Kau salah, Paman. Maksudnya adalah agar aku jangan membuatmu cedera. Kau telah berhasil menghindarkan dua gebrakanku. Sekarang jaga seranganku. Kau ketahui, sekali, Nona Muda. Kau hebat sekali. Kau... Kau semakin merangsang aku untuk lebih jauh mengeluarkan aji-aji andalanku. Jangan terlalu banyak bicara, Keling. Aku khawatir kau justru tidak akan mampu mengalahkannya. Kakang terlalu menghinaku. Kau cobalah. Aku melihat gerak dari gadis itu jauh lebih cepat darimu. Dan tenaganya pun jauh lebih mantap darimu. Hmm, baiklah, akan kutunjukkan padamu kakak bahwa aku dapat membuatnya jatuh dan merangkak di bawah kakiku hanya dalam waktu tidak lebih dari 20 jurus. Hmm. katakan aku Nona, jika kau harus kukalahkan dengan luka yang cukup parah, aku sudah terlanjur terikat oleh keharusan untuk mengalahkanmu. Maaf, Tuan Benung Seru. Jika aku yang akan menyelesaikan pertarungan ini dalam 20 jurus. Iya. Iya. cari musuh orang yang sakit lu hidung pilek lah rokok bu badan riang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah rokok lo mas biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. yang Keling terlempar dan kemudian jatuh di tanah bebatuan. Sementara itu Danyang Berem saudaranya memperhatikan adiknya yang tengah berusaha bangkit dengan susah payah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah akhir perkelahian Cempaka dengan Danyang Keling? Dan tokoh macam apakah Danyang bersaudara itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.